Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia tahu tujuan di sini malah dia larang seorang laki-laki untuk ya, minha yang memandang calonnya yang ini padahal dijamin bolehnya hal dijamin oleh syariat. Kemudian hadil adilah dalil hadil ini telah dipahami oleh salafus salih ridwanullah alaihim dan mereka terapkan pada diri mereka. Wahum dan mereka bila syakir tanpa ragu adalah orang yang lebih tinggi dianatan kualitas agamanya dan lebih luar biasa waroknya dibandingkan kita. Wama hadza meskipun demikian kita jumpai mereka mengamalkan dalil-dalil ini dan ini tidaklah pemandari dan tidak hal tersebut kecuali karena mereka yakin kebaikan seluruh kebaikan, keberuntungan seluruh keberuntungan dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahasanya uh, ulama berselisih pendapat tentang hukum nador apakah mubah ataukah mustahab. Tadi kita baca di halaman 26 Fistibabi an-nadhari ilal makhtubah Dianjurkannya nazar kepada wanita yang telah dilamar Ketika sebelumnya belum dilihat Atau wanita yang hendak dilamar Maka penulis menyimpulkan bahasanya hukumnya adalah e, eh, istibah, hukumnya adalah dianjurkan dan kesimpulan dianjurkan di satu hal yang e, tepat karena e, sejumlah perintah perabubatan Nabi, praktek Nabi di hadis yang ketujuh dan perintah-perintah yang Nabi sampaikan di hadis-hadis sebelumnya, hadis-hadis yang lain. Ya, Nabi perintahkan untuk melakukan nazar maka kurang pas kalau cuma sekedar mubah ya, namun yang lebih tepat dan lebih pas kalau hukumnya adalah satu hal yang dianjurkan demikian sesi yang pertama kita lanjutkan setelah istirahat lima atau sepuluh menit Sallallahu alaihi nabiyina ala alihi wa sallam